Pada siang hari ini seperti di tahun-tahun sebelumnya kita berada di masjid dan majelis yang mubarak yang agung dalam rangka memperingati haul al-arif billah panutan kita, imam kita, salah satu lentera di kota Pasuruan ini, Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Salah seorang wali dari para aulia illah yang memasuki al-wilayah melalui pintu Al-Quran sehingga beliau berjuluk sebagai Al-Quran yang berjalan. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tentunya majelis seperti ini bukan hanya sekedar ajang untuk berkumpul dan memanjatkan doa serta mengharap berkah. Kalau pahala sudah jelas kita dapat. Dengan duduk saja di majelis ini kita niat iktikaf sepanjang kita duduk maka kita mendapatkan pahala. Apalagi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkah itu sudah pasti kita dapatkan. Tetapi tentunya yang kita harapkan lebih daripada itu bukan hanya sekedar mencari pahala dan berhala berkah tetapi juga bagaimana kita mengambil intifa yang bisa kita jadikan bekal kita pulang dari majelis ini mantafa bi ahlih illa man ala nahjihim sar sar min haitsu saru waktafa tilkal asar tidak akan bisa mengambil manfaat dari leluhurnya dari para pendahulunya kecuali orang yang berjalan di atas jalan mereka dan terus dengan loyal dengan setia mengikuti jejak langkah mereka Al Habib Ja'far bin Syekhan segaf masuk ke dalam pintu wilayah melalui Al-Quran di mana Al-Quran ini sesuatu yang sangat istimewa sehingga tadi kita dengarkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa membaca Al-Quran itu adalah paling utamanya amal dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Demikianlah seharusnya ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya oleh seseorang, "Hal khassakum ahlal baiti?" nabiyukum sallallahu alaihi wasallam bi syai'in la yu'tahu ahadun ghairukum faqala ma khassana bi syai'in illa fahman yu'tahu ahaduna fi kitabillah wahai keluarga nabi apakah nabi kalian memberikan peninggalan yang khusus terhadap kalian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka beliau karamallah wajha menjawab, kami tidak ditinggali apa-apa kecuali pemahaman yang mapan terhadap Al-Quran yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena itu keluarga Nabi itu selalu disifati wa ma'al Qur'ani fi qarani selalu bersambung bersama Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Karenanya para hadirin rahimakumullah. Di majelis ini kita diajak bersama-sama untuk bercermin. Berapa kali kita dengarkan riwayat hidup sejarah Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf. Berapa kali kita dengarkan manakib sejarah riwayat hidup para aulia illah Kemudian kita bercermin. Setelah kita mendengarkan itu semua, kita lihat diri kita, introspeksi diri kita, di mana saat ini posisi kita dibandingkan dengan orang yang kita peringati haulnya pada saat hari ini. Itulah perlunya majelis semacam ini. Dan sebenarnya resep yang diberikan oleh salaf kita untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka para aulia illah hanya ada tiga hal kita pulang dari majelis ini marilah setidaknya tiga hal ini kita bawa pulang sebagai bekal kita untuk mendapatkan kemuliaan duniawi dan ukhrawi Tiga hal itu terangkai dalam syairnya Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah beliau mengatakan walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi lazimilah kitabullah Al-Quran. Pegang teguh Al-Quran. Tentu saja melazimi Al-Quran tidak hanya membaca Al-Quran. Tetapi bagaimana menjadikan Al-Quran panduan hidup kita sesuai fungsinya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kenapa Al-Habib Ja'far bin Anas Segaf tidak pernah salah dalam mengambil keputusan hidupnya karena yang dijadikan panduan hidupnya adalah Al-Qur'an man qala bihi sadaq wa man hakama bihi adal wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah Barang siapa yang berkata dengan dasar Al-Qur'an maka pasti ucapannya akan benar. Barang siapa yang menghukumi sesuatu dengan Al-Quran, maka hukumnya pasti adil. Dan barang siapa mencari petunjuk dari selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkan dia. Inilah yang pertama, ilzam kitab Allah Pegang teguh kitabullah Al-Quran, Jadikan Al-Quran itu kitab bacaan kita yang paling utama sekaligus pedoman hidup kita. Kemudian yang kedua, wajba sunnatan. Ikuti terus berada di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada orang sukses tanpa mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah terbiah samawiyah. Pendidikan dari langit dari Allah melalui Al-Qur'an. Allah mendidik Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam fahuwal qail adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidik aku dan memberikan pendidikan yang terbaik terhadap aku wa'lam annal khaira ajma' dimna tiba'ik lin nabiyil musyaffa' ketahuilah bahwa semua kebaikan itu terkumpul dalam ittiba kita, keikutsertaan kita dalam terus-menerus menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang ketiga, waqtat hadakallahu bil aslafi. Terus jangan putus kita sambung hubungan kita dengan salaf kita. Sekali kita mencoba mencari-cari ajaran lain dari selain salaf kita, dari selain leluhur kita, maka syaraf kemuliaan itu akan bisa terputus dari kita. Man la salak fi tariq ahlu tahayyam wada fayafuru an nabi siru alal ittiba Barang siapa yang tidak berjalan di atas jalan para leluhurnya maka dia akan kehilangan jati diri dia akan kebingungan dia akan menjadi orang yang hilang hanyut tidak akan ada kemuliaan baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Maka wahai anak cucu Nabi, teruslah berjalan di atas ittiba. Para salaf kita menjadikan ittiba itu sebagai prioritas hidupnya. Sebelum mereka berkata sesuatu, terlebih dahulu mereka meneliti apakah salafku pernah mengatakan ini. Sebelum mereka berbuat sesuatu, mereka teliti terlebih dahulu pernahkah salafku mengamalkan ini itulah dasar hidup mereka yang sehingga membuat mereka kemuliaannya ini terus bersambung Al Habib Ja'far dari ayahnya dari kakeknya dari leluhurnya terus rantai mata emas ini tidak terputus karena ittibaknya yang begitu kuat kepada para salafnya karenanya para hadirin terakhir kalinya saya sampaikan ada satu ayat Al-Quran yang sering kali dibuat masal, dibuat perumpamaan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Waktu buyuta min abiha, Masuklah kalian ke dalam rumah itu melalui pintunya. Kalau mau masuk rumah, lewatlah pintunya. Karena orang masuk rumah kalau nggak lewat pintu itu berarti dia maling. Kalau mau masuk rumah lewat pintunya. Artinya apa? Kalau mau ilmu, kalau mau amal, kalau mau akhlak, mau cari kemuliaan, lewatlah orang-orangnya. Lewatlah ahlul ilim, lewatlah ahlul amal. Siapa? Yaitu para salaf kita panutan kita, imam-imam kita, guru-guru kita sebagaimana yang kita peringati haulnya pada siang hari ini. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah berkata dalam kitabnya bahwa janabah itu ada dua. Ada janabah hissiyah, ada janabah ma'nawiyah. Kalau janabah hissiyah kita tahu. Beliau berkata, apabila ada minasadah yang melakukan masuk ke dalam sesuatu yadkhul fi la ya'nihi. Perbuatan yang tidak penting bagi dia. Sesuatu yang bukan urusannya, dia masuk ke dalam sesuatu itu dan dia melakukan itu diumpamakan oleh beliau dia ini sedang mengalami janabah maknawiyah. Kalau diterangkan dalam hadis orang yang junub itu dijauhi malaikat, maka setiap orang dari Sadah al-Alawiyin melakukan sesuatu yang bukan seharusnya, dia sedang dalam keadaan junub secara maknawi, maka dia dijauhi oleh para salafnya sebagaimana orang junub dijauhi oleh para malaikat. Dan beliau mengatakan kalau orang haid, wanita yang sedang haid dia akan dijauhi oleh suaminya walaupun tidak ditolak. Artinya tidak dikumpuli. Demikian pula seorang sadah yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya diumpamakan oleh beliau dia itu sedang haid walaupun tidak ditolak oleh salafnya minimal dijauhi oleh salafnya. Wala'iyadu billahi min dhalik. Karenanya marilah di majelis ini kebaikan yang kita dapatkan. Takarrub kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hubungan baik kita dengan salaf kita, dengan para aulia inilah khususnya dengan Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Kita bawa pulang dari majelis ini pegang teguh tiga hal itu kemudian kita tularkan kepada keluarga kita di rumah syukur-syukur bisa kepada masyarakat kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah orang yang benar-benar mendengarkan dengan baik segala ucapan kemudian mengikuti yang terbaik dari ucapan-ucapan itu. Amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk kembali menghadiri majlis ini di tahun-tahun mendatang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Al-Habib Ja'far bin Syekhan, anak cucu daripada Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan berkah dalam segala urusannya, dalam ilmunya. Allah mudahkan segala urusannya. Khususnya guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Ghadir bin Hussein As-Segaf. Mudah-mudahan Allah selalu membantunya, menolongnya di dalam mensyiarkan dakwah dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita Syibanuna yang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. هذا والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته